Waqad dan sungguh telah dikatakan man barang siapa aksara yang memperbanyak min dari sesuatu urifa maka akan dikenal dia bihi dengan sesuatu itu orang yang memperbanyak sesuatu dia akan dikenal dengan sesuatu itu misalnya gimana orang yang bercanda dia akan dikenal sebagai orang yang suka bertanda, Orang yang suka cengengesan, yaitu dia akan dikenal orang ini cengengesan. Orang yang suka berbicara atau omong-omong kosong juga begitu. Dia akan dikenal sebagai orang yang banyak omong kosong. Apalagi orang yang dikenal dengan banyak pelanggarannya, banyak maksiatnya, dia akan dikenal sebagai ahli maksiat fatajannab maka menjauhilah engkau hati kasakatat hati ka nah hati ti itu adalah isim apa isyarah kemudian haknya adalah huruf tambih isim isyarah yang ditambah huruf tambih terus kafnya adalah apa itu huruf khitab yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara adalah satu laki-laki. jenab maka menjauhilah engkau hati kasakatat pada hal-hal yang tidak berguna itu. Di mujalasatika di dalam mujalasa. Apa artinya mujalasa? Dudukmu bersama orang lain. Mujalasah. al dalam pembicaraanmu atau mujalasah di mana dudukmu gitu saja nggak apa-apa. Namanya mujalasa itu dia Master dari apa? Jalasa Yujarisu Tentunya jalasa berarti duduk dengan orang lain. Mujalasatika dudukmu bersama orang lain. Muhadathatah Muhadasatika sama berbicaramu dengan orang lain. Maka ketika engkau duduk bersama orang lain, duduk dengan teman-temanmu, duduk dengan siapa saja, ngobrol dengan siapa saja, hindari membicarakan sesuatu yang hina, sesuatu yang gak ada gunanya. Itu dihindari. Wa dan sebagian orang ya jahalu yang bodoh, yang gak ngerti. Ya dhunnu menyangka dia anak tabassut sesungguhnya memperbanyak kata basata yang artinya apa? membentangkan artinya memperbanyak bihada dalam masalah ini adalah aryahiyah ya untuk hiburan supaya relax jadi hiburan orang yang nggak ngerti kadang mengira bahwa berbicara hal-hal yang nggak ada manfaatnya itu maksudnya adalah untuk hiburan untuk keakraban kemudian bicara hal-hal yang nggak ada manfaatnya panjang lebar ngobrol sesuatu yang ada manfaatnya ya bolehlah sekali-kali yang ngomong basa-basi dengan obrolan yang istilahnya omong kosong ya sesekali toh jangan terus setiap duduk omongannya nggak ada manfaatnya apalagi ngerasani orang lain lebih-lebih jadi membicarakan hal-hal yang nggak ada manfaatnya saja itu nggak baik apalagi sampai hal-hal yang mudarat seperti ngerasani ya riba, adu domba itu lebih-lebih wa anil ahnaf bin qais Karena berkata siapa ahnaf Janibu menjauhkanlah kalian majalisana pada majelis-majelis kami Jadi karena nisa pada bercerita tentang perempuan Watta'am dan makanan. Ahnaf bin Qais pernah berkata kepada teman-temannya atau murid-muridnya, kalau di majelisku jangan ngobrol masalah perempuan, apa yang terjadi antara dia dengan istrinya, lebih-lebih itu membicarakan obrolan-obrolan tentang perempuan, jauhkan itu dari majelisku. Begitu juga obrolan tentang makanan. Jauhkan juga obrolan tentang makanan dari majelisku. Namanya sakotot. Apa namanya sakotot? Hal yang enggak ada manfaatnya. Jadi hal-hal yang enggak manfaat kurangi dari majelis. Kalau bisa dihilangkan. Kalaupun boleh ya basa-basi. Jangan sering-sering. Jangan banyak-banyak. Sedikit saja. Ini sesungguhnya aku abghadu benci aku ar-rajula pada seorang laki-laki yakun yang ada dia Iku wasafan banyak menceritakan di farjihi pada farjinya wabatnihi dan perutnya Maksudnya apa? Banyak cerita tentang masalah seks, pengalaman seksnya, pengalaman makannya Saya nggak suka seperti itu Itu hal-hal yang harus dikurangi dan sangat disedikitkan dari majelis. Syukur-syukur ya. Majelis itu nggak ada omong kosong, hal-hal yang nggak perlu. Syukur-syukur begitu. Adapun namanya basa-basi nggak bisa dihindari. Ya seperlunya. Namanya bercanda ya memang dibutuhkan ya tapi seperlunya. Seperti kemarin dikatakan, bercanda itu seperti apa? Seperti garam dalam masakan. Sedikitnya dibutuhkan, kalau kebanyakan merusak. Wa fi kitabi al-muhaddas al-mulham yang diberi cerita al-mulham yang diilhami diberi ilham itu Amirul Mukminin Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an bil qada di dalam tata cara menghukumi ini surat bagian dari suratnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abu Musa Al-Asy'ari Surat itu berisi petunjuk bagaimana cara dia melaksanakan tugasnya sebagai kodi atau sebagai hakim. Dalam suratnya itu termasuk ada tulisan terdapat kalimat waman dan barang siapa tazayyana yang menghiasi diri dia bima dengan apa-apa leisa yang tidak ada opoma fihi di dalam dirinya makanahu maka akan menghinakan badannya siapa Allah Allah barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki maka Allah akan menghinakannya gimana maksudnya Allah akan mempermalukan dia menunjukkan siapa sebenarnya dia misal dia bukan ahli ilmu kemudian meyakinkan kepada orang lain bahwa dia adalah ahli ilmu maka Allah pasti akan mempermalukan dia. Allah akan menunjukkan kepada manusia siapa sebenarnya dia. Apalagi namanya ilmu itu nggak bisa orang orang bodoh itu terus pura-pura pintar itu nggak bisa. Beda kalau orang pintar pura-pura bodoh itu bisa. Kalau mengklaim pintar bisa dia mengklaim tapi prakteknya dia nggak akan bisa pura-pura pinter. Orang-orang yang tidak berilmu bisa gampang saja dia pakai gelar ustaz. Bisa. Tapi itu artinya apa? Dia menghiasi diri dengan sesuatu yang tidak dia miliki. Ingin mengesankan dirinya sebagai ahli ilmu. Allah akan mempermalukan dia. Urusan apa saja? Urusan dirinya pun sama misalnya. Berlagak kaya padahal tak punya duit akan ditunjukkan oleh Allah. Makanya tidak perlu hal-hal seperti itu omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, apalagi isinya menyanjung diri melebihi apa nilai yang dia miliki itu sangat tidak perlu sangat tidak perlu itu hal yang tidak ada manfaat sama sekali Waman sama bin nafsihi fauqa qadrihi Raddahullahu ila qadrihi Barang siapa yang mengangkat dirinya melebihi nilainya maka Allah akan mengembalikan dia pada nilai ya, aslinya dia. Dia menyanjung-nyanjung dirinya melebihi nilai yang dia miliki. Dia mencitrakan dirinya melebihi nilai yang dia miliki. Maka Allah pasti akan mengembalikan dia pada nilai dia yang sesungguhnya. Orang pakai gelar kiai, haji, tokoh ulama apa. Ya gampang saja Allah mempermalukan dia setelah dia mencitrakan dirinya sebagai ulama ya sudah suruh ngomong aja suruh ceramah aja suruh ngajar apa gitu ya ketahuan begitu dia ngomong ketahuan omongannya seperti apa begitu dia nekat ngajar wah ayo pengen belajar apa fikih ah, ayo tak ulangi ahli ini aku kok ketahuan ngomong kok lah ini kok orang yang baru sedikit belajar fikih saja tahu wah ini wangi nggak ahli tidak perlu mendapatkan hindari banyak cerita-cerita yang nggak ada manfaatnya apalagi cerita-cerita yang terkesan mengunggulkan dirinya nah dalam hal apa saja baik mengunggulkan dirinya dalam urusan dunia atau mengunggulkan dirinya dalam urusan agama sama bondur dan melihatlah engkau syarhahu pada penjelasannya ucapan Umar ini al Qayyim bagi al Qayyim rahimahullahu taala di kitab apa? Di kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Bisa dibaca di kitab itu bagaimana penjelasan dari ucapan Umar ini seperti apa.